Di antaranya itu datangnya kita ke majelis ilmu, majelis yang dihadiri oleh para malaikat, majelis yang dipilih oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala Allah, di mana masjid atau majelis yang merupakan majelis yang dicari oleh para malaikat. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wajtama'a qawmun fi baitin min Ya yatluna kita Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghasyiyatuhum rahmah wa hafathum al-malaikah wa dhakarahum Allah fi man 'indahu." di dalam suatu kaum atau suatu sekelompok manusia berkumpul di masjid dari masjid masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya kecuali akan turun kepada mereka sekilas ketenangan. Akan dilingkupi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Akan dikelilingi oleh para malaikat dan Allah akan menyebut mereka di hadapan malaikatnya Maksudnya sahih dari Imam Muslim, demikian pula Imam At-Tirmidzi di dalam uh, suratnya. Dan pada kesempatan pagi hari ini saya akan berbicara sesuai apa namanya sesuai dengan apa yang diminta oleh panitia yaitu meraih ampunan Allah di bulan Ramadan. Ramadan kamu yang agung berhak untuk setiap orang yang beriman bergembira dengannya. Makanya Allah memanggil orang yang beriman, Ya ayyuhalladzina amanu. Kutiba alaikum as sama kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Allah di sini memanggil, Hai orang-orang yang beriman. Kenapa demikian? Karena Berpuasa membutuhkan keimanan. Hanya orang-orang yang beriman yang mau ya melaksanakan ibadah puasa. Karena ibadah puasa itu ibadah rahasia. Bisa saja ada orang memperlihatkan seakan-akan dia berpuasa padahal tidak puasa. Ketika dia sendiri tidak ada orang yang lihat, dia tetap tidak mau membatalkan puasanya. Bukankah itu menunjukkan akan keimanan dia kepada Allah? Maka hanya orang-orang yang beriman yang berpuasa. Maka Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hai orang-orang yang beriman diwajibkan atas kalian berpuasa. Apa Islam? Puasa Ramadan. Bulan yang agung yang disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan Imam At-Tirmidzi dalam sunatnya. Beliau bersabda, "Ila kana awal lailatin min Ramadhan." apabila telah masuk malam pertama dari bulan Ramadhan, sufilati syayati maradatul jin. Setan-setan akan diikat itu cincin yang jahat kepada Rasulullah. Wa ghulifat abwab niran Wafatihat abwabul jannah dan akan dikunci pintu-pintu api neraka dan akan dibuka pintu-pintu surga. Wa yunadil munadi lalu akan ada malaikat yang menyeru. Wa ya bagian ya baghiyal khair aqbil. Wahai yang menginginkan kebaikan, kembalilah. Wa ya baghiyal syarr aqsir. Dan wahai yang menginginkan keburukan, tahanlah. وَإِلَّهِ مُتَقَى مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُنْتُ لَيْلًا Dan Allah memerdekakan hamba-hambanya pada di bulan Ramadan di setiap malam bulan Ramadan. Maka Islam azakallah. Hadis ini memberikan kepada kita keutamaan yang agung di bulan Ramadan. Apa itu kata Rasulullah? Apabila datang bulan Ramadan, setan-setan akan diganggu. Namun di sini dalam hadis ini ya Rasulullah SAW menjelaskan siapa yang dimaksud dengan syaitan syaitan itu. Maka Rasulullah maradatul jin yaitu jin-jin yang jahat. tapi tidak semua jin itu diikat. Yang diikat hanyalah jin-jin yang jahat saja. Walaupun sebagian ulama ada yang menafsirkan yang diikat setan yaitu oh jalan-jalan setan itu diikat. Karena dengan kita berpuasa dari syahwat kita dikurangi. Sementara yang namanya syaitan itu mengalir dalam tubuh manusia sesuai dengan aliran darah semangat Rasulullah dan Nah, ketika berpuasa, ya, hal itu menyebabkan syaitan sulit untuk menggoda manusia. Itu penafsiran yang memang Dan memang di sini ada dua penafsiran dari para ulama tentang mana hadis tersebut. Namun hadis lewat Tirmidzi ini menegaskan kepada kita bahwa setan-setan yang diikat di bulan Ramadan itu adalah dan jin. Karena Rasulullah tegas mengatakan Yesus tidak disyayati dan jin. Setan-setan yaitu jin-jin yang jahat itu akan di, diikat. Wahul dapat awal dunia, Pintu-pintu api neraka akan dikunci. Wahul tihat abwab jannah dan pintu-pintu surga akan dibuka kata Rasul. Kemudian setiap malamnya Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Jadi terjadinya ekon binat nar pemerdekaan dari dari api neraka itu terjadi setiap malam. Memang ada hadis yang menyebutkan bahwa Ramadan terbagi menjadi tiga ya malam pertama, sepuluh malam pertama, sepuluh pertama itu sepuluh berapa? Hah? Sepuluh ampunan. Yang kedua rahmat. Kemudian yang ketiga apa? Ikut minanar. Apa itu ikut minanar? Pemerdekaan dari api neraka. Namun saya di dalam salatnya terdapat perawi yang lemah yang bernama Ali bin Zaid bin Bidaan. Ya, terlebih hadis ini bertabrakan dengan riwayat Tirmidzi tadi di mana Hikmat Minanna terjadi setiap malam. Tidak hanya sebatas 10 malam terakhir. Hanya banyak ulama hadis mengatakan bahwa hadis tentang pembagian Ramadan menjadi tiga itu hadis yang mungkar. Kenapa? Karena terdapat adanya perawi yang lemah yang bertabrakan dengan perewetan para lain yang lebih dekat. Allah Akal Islam sepenuhnya. Tahukah kita meraih ampunan di bulan Ramadan sangat mudah. Sangat mudah. Kenapa demikian? Karena yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan tentang amalan apa bahwasanya puasa Ramadan itu sendiri sudah menggugurkan dosa. Beliau bersabda, "Man Ramadan iman dan ihtisaban, Allah mengatakan dalam dhanbi. Siapa yang berpuasa Ramadan karena iman dan berharap pahala, maka akan diampuni dosa dan dosa-dosanya yang telah lalu. Yang kedua, mereka ampunan di bulan Ramadan mudah. Kenapa? Karena sebab manusia jatuh kepada maksiat itu berkurang. Manusia jatuh kepada maksiat itu kan dua, dua, dua sebab yang sangat kuat. Sebab yang pertama dari luar yaitu setan. Sebab yang kedua dari dalam yaitu hawa hawa nafsu. Nah, di mana syaitan berusaha untuk menjadikan hawa nafsu kita ini ya cinta dan condong kepada kemaksiatan. Tapi ketika syaitan itu diikat, berarti tinggal satu saja sebabnya. Apa itu? Hawa nafsu. Dan hawa nafsu pun di bulan Ramadan pun dikurangi dengan adanya puasa. Sehingga akal Islam jalla ya untuk meraih ampunan di bulan Ramadan mudah sekali. Kemudian yang ketiga, kenapa meraih ampunan di bulan Ramadan itu mudah? Karena pahala bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih di malam yang lebih baik daripada seribu bulan yang disebut dengan apa? Lailatul Qadar. Allah berfirman Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Di malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada seribu bulan. Artinya beribadah di malam itu lebih baik daripada beribadah selama seribu bulan dalam hidup. Allah. Yang keempat, kenapa? Meraih ampunan di bulan Ramadan mudah. Karena hadis yang sudah saya sebutkan tadi bahwa setiap malam bulan Ramadan Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Dan tidak pernah saya sebutkan dalam hadis manapun Allah memerdekakan ya di bulan-bulan yang lainnya setiap malam. Itu terjadi hanya di bulan Ramadan saja. Setiap malam Allah memerdekakan hamba-hambanya dari api neraka. Maka di akal Islam karena meraih ampunan di bulan Ramadan itu mudah. Berarti orang yang tidak mendapatkan ampunan setelah Ramadan selesai menunjukkan bahwa memang orang sulit. Makanya dalam riwayat Imam Imam Ahmad bin Hanbal dan Ustadznya suatu ketika Rasulullah SAW naik mimbar, kemudian terucap amin, kemudian amin, amin. Para kan sahabat bertanya, Ya Rasulullah, alama Apa yang kau aminkan, Ya Rasulullah? Kata Rasulullah, kata Ali Jibril, tadi mereka Jibril datang kepada Maka lalu Jibril berkata, Ya Muhammad, kul amin. Wahai Muhammad, katakan amin. Rabimahan kemudian dalam satu riwayat yang lain, Syafi'a abdul, Celaka seorang hamba. Zakala alaihi syahr Ramadan ia masuk ke dalam bulan Ramadan. Thumma kharaja minhu falam yughfar Kemudian keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah amin. Yang mendoakan siapa? Mereka Jibril. Yang mengambilkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Celaka seorang hamba yang masuk padanya bulan Ramadan Lalu ia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini lafaz yang sahih. Adapun yang tersebar di masyarakat bahwa mereka Jibril bahwa Rasulullah mengatakan amin, amin, amin. Lalu mereka Jibril mengatakan, Wahai Muhammad, ya, katakan amin. Celaka orang yang masuk sebelum Ramadan belum minta maaf kepada istrinya, tetangganya, mertuanya. Itu adalah hadis yang ada di Indonesia, Pak. Tidak ada di buku hadis manapun juga. Dan adanya hanya di Indonesia. Dan ini memberikan indikasi yang kuat, memang yang membuatnya orang Indonesia. Pak. Ya. Justru yang ada dalam hadis-hadis yang sahih dalam kitab-kitab hadis bahwa isi daripada hadis tersebut adalah maka Jibril berkata, Wahai Muhammad, syafi'i ya abdul." Celaka seorang hamba, lakala alaihi syahrul Ramadan. Yang masuk padanya bulan Ramadan, rumah kharaja jaminu falam yukfarlah. Kemudian yang keluar dari bulan Ramadan Dan pada tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu Kata Rasulullah amin. Kemudian mereka Jibril berdoa lagi. Syakiyah Abdul dan berkata, Rahimah ankum mri'in celaka seorang hamba atroka abawai yang masih mendapatkan kedua orang tuanya falam yudkhilahul jannah namun tidak memasukkan dia ke dalam surga kata Rasulullah amin kemudian mereka juga berkata lagi rohimah rahimah kumriin semoga celaka rajulun bukir tadi seseorang yang disebutkan engkau di sisinya Malam di alaih tapi dia tidak mau bersalawat kepada kata Rasulullah SAW. Nah ini isi yang benar yang sahih itu diriwayatkan dalam Tirmidzi, diriwayatkan Imam Ahmad di Ustaznya Imam Qabrani, Imam yang uh, eh, ada dan yang lainnya dan hadisnya sahih. Yang pada Islam azakum. Hadis ini akhirnya mengancam jadi subhanallah Bapak sekalian ya Membuat kita ini takut dengan bulan Ramadan Takut kenapa? Takutnya gimana ya kalau kita setelah selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Dapat tuh doanya Rasulullah. Masalahnya mendoakan mereka Jibril yang mengaminkan Rasulullah. Sedangkan doanya mereka Jibril ini malaikat paling mulia. Rasulullah manusia paling mulia dan doa mereka berdua tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka Jibril dan Syafi yang agung, celaka seorang hamba Dan kalau ada Isya Ramadan yang masuk padanya bulan Ramadan semua kharaja lalu dia keluar dari bulan Ramadan dalam keadaan tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sekarang menjadi pertanyaan kita, nanti Ramadan ini kira-kira dapat ampunan dari Allah SWT. Ya. Kita ini jadi takut, tapi juga berharap gitu. Berharap dapat ampunan, takut kalau ternyata setelah bulan Ramadan Allah belum belum mengakui dosa kita. tak ilmu. Maka Islam azakallah. Lalu bagaimana kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah SWT? Dan apa tanda orang yang telah mendapatkan ampunan di bulan Ramadan? Akhir Islam agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita lakukan yang pertama yaitu kita mengamalkan puasa Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala. Kita masuk bulan Ramadan dengan penuh iman dan berharap pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban." Siapa yang puasa Ramadan karena iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Yaitu talabul ajr, memohon pahala, mengharapkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ufir lahu ma taqaddama min dzambi. Akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Bapak dalam menyambut bulan Ramadan akan terlihat siapa yang iman dan siapa yang kurang. Orang yang menyambut bulan Ramadan dengan iman dan kegembiraan maka itu menunjukkan keimanan dia kepada Allah. Kenapa? Karena orang beriman selalu bergembira dengan Allah berupa hidayah dan amalan saleh. Orang yang beriman bergembira ketika di saat dia bisa mengamalkan perintah-perintah Allah. Sebaliknya, ketika ia berbuat maksiat dia merasa sedih dan menyusahkan hatinya. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man sarrahu hasanatu wa asa'atu sayyi'atuhu fa huwa mu'min." Siapa yang merasa gembira dengan kebaikan-kebaikan amalan-amalan soleh dia dan merasa susah dengan amalan-amalan keburukan dia itu tandanya ia seorang mukmin kata Rasulullah. Mukmin. Insya Allah, bapak sekalian, selama ini dengan datangnya bulan Ramadan hati kita gembira tidak? Ataukah kita lebih gembira ketika mendapatkan kehidupan dunia? Bapak tahu bapak dalam Al-Quran Allah mencela gembira tapi juga memuji gembira. Allah mengatakan la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Kamu jangan gembira. Sesungguhnya Allah tidak suka orang-orang yang gembira. Oh, gimana ya? Berarti kita nggak boleh gembira. Nah dulu, ayat itu berbicara tentang siapa? Ayat itu berbicara tentang si korun Lima si korupsi bergembira dengan kekayaannya. Si korupsi korupsi bergembira dan berbangga dengan kedudukannya, hartanya yang melimpah ruah. Rupanya kegembiraan dia dengan hartanya itu membuat dia apa? Sombong, unduh, congkak, dan kemudian dia menolak dakwah para nabi dan rasul. Maka Allah mengatakan, La taqra. Jangan kamu gembira. Maksudnya kegembiraan seperti itu, Pak ketika kita lebih gembira dengan dunia, ketika kita lebih gembira mendapatkan harta sehingga kemudian membuat kita lupa kepada Allah, membuat kita sombong dengan banyaknya harta kita, membuat kita semakin tidak tunduk kepada Allah, maka ia masuk dalam ayat ini. La tamra. Kamu jangan bergembira seperti itu. Allah tidak suka orang-orang yang bergembira seperti itu. Sebaliknya Allah menyuruh kita bergembira dengan apa? Dengan rahmat dan karunia-Nya. Allah berfirman, "Qul bi fadlillah wa bi rahmati, fa bi dzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un." Katakan, hendaklah kalian bergembira dengan apa? Rahmat dan karunia Allah. Itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan dari kehidupan dunia. Subhanallah, Allah mengatakan hendaknya kita lebih bergembira dengan Allah, Dengan rahmat dan karunia Allah, dengan hidayah, dengan ketaatan. Di saat kita bisa menaati Allah, di saat kita diberikan oleh Allah kesempatan oleh Allah untuk menaatinya, gembira hati kita. Makanya lihat para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bapak sekalian, ya, ketika hendak datang bulan Ramadan, mereka saling mengucapkan selamat satu sama lainnya. Mereka tergembira dengan datangnya bulan yang suci ini. Itu menunjukkan berarti kita menyongsong Ramadan dengan penuh iman dan berharap Tuhan. Sebaliknya, atau mungkin kita mendapatkan rasa berat di ya, atas kita dengan datangnya bulan Ramadan. Kenapa Pak? Kenapa mereka yang mengatakan, aduh kok dengan datang bulan Ramadan sih berat? Ya? Berat kenapa? Berat berpuasa? Nah, Kenapa hatimu berat untuk menaati Allah? Kenapa hatimu terasa berat untuk melaksanakan perintah-perintah Allah? Saya yakin itu akibat daripada maksiat-maksiat yang ada di hati Karena kata Ibnu Qayyim rahimahullah, al-ma'asi itu minus qalb. Maksiat itu membuat hati lemah. Cobalah kita sedikit merenungi firman Allah dan kata taubat ketika Allah menyebutkan tentang orang munafik. Allah berfirman walakin karihallahu bi'azahum fatabbaqahum wa qila khudhu ma'al khalidin. Akan tetapi Allah tidak suka orang-orang munafik itu ikut perang, ikut keluar berperang. Maka Allah pun jadikan mereka berat untuk pergi perang. Dan dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang-orang yang bodoh. Rupanya Pak, Allah tidak suka orang munafik ini keluar berperang. Maka Allah jadikan hatinya berat untuk keluar. Kata seorang ulama tentang tafsir yang bernama Syekh Sa'di. Ini menunjukkan bahwa apabila Allah tidak menyukai kita, ya, Allah jadikan kita berat untuk melaksanakan ketaatan. Kalau ternyata selama ini kita selalu berat melaksanakan ketaatan, itu katanya Allah tidak suka berat. Tapi kalau selama ini kita diberikan oleh Allah kemudahan demi kemudahan untuk menaati Allah, bahkan kita gembira untuk bisa menaati Allah, itu tandanya Allah suka kepada kita. Coba Sebabnya ketika terdengar adzan berkumandang di masjid, ada nggak dalam hati kita, masya Allah, saya ingin segera bermunajat kepada Allah. Ataukah hati kita terasa berat untuk berjalan ke masjid? Alhamdulillah kepada Islam Azzaqullah wa Maka Songsonglah Ramadan dengan penuh iman dan berharap Allah Lihatlah Ramadan ini bagaikan sebuah istana yang isinya subhanallah berbagai macam kesenangan di sana. Ia bukan istana biasa, tapi istana surga. Kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan kita mendapatkan pahala besar kita berharap dengan datangnya bulan Ramadan mendapatkan ampunan Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan keridhaannya. Maka kalau kita sudah menyongsongnya dengan demikian, insya Allah selanjutnya kita akan dimudahkan oleh Allah dan berpuasa. Tapi kalau kita sudah menyongsongnya dengan penuh berat hati, mungkin Ramadan pun terasa sesuatu yang sangat menyiksa. Akhirnya hanya bisa menghitung hari. Ya, sebentar lagi ini baru masuk satu hari dan ngomong tujuh hari lagi lebaran mas itu buat dia satu-satu pengen cepat cepat selesai sementara para sahabat terdahulu semakin Ramadan hendak pergi semakin sedih kenapa karena mereka sudah merasakan lezatnya ibadah di bulan Ramadan mereka bisa merasakan lezatnya berpuasa, lezatnya sholat tarawih, sementara kita tidak merasakan kelezatan itu. Nifat Islam Azamullah. Jadi ini yang pertama agar kita mendapatkan ampunan dari Allah kita membutuhkan dua iman dan ikhlas. Apa itu? Berharap pahala di sisi Allah. Ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Bapak sekalian, agar kita bisa meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala yaitu banyak beramal saling di bulan Ramadan. Apa yang sangat diutamakan bagi bulan Ramadan untuk beramal saling? ada tiga amal sebetulnya yang sangat ditekankan sekali di dalam Ramadan. Apa itu? Yang pertama puasa Ramadan. Yang kedua salat tarawih, Salat malam. Yang ketiga berinfak di jalan Allah, memberikan makan. Ya. Sempat dalam hadis dalam riwayat Al Imam Al Tabrani juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna fil jannati ghurafan. Sesungguhnya di dalam surga ada kamar-kamar yang sangat istimewa. Yuramuhumuha min kumin kumuniha wa bukunuha min Bagian dalamnya terlihat dari luar dan bagian luarnya terlihat dari dalam. Lalu para sahabat bertanya, Liman ya Rasulullah. Untuk siapa kamar-kamar itu ya Rasulullah? Kata Rasulullah liman atama ta'am wa adama siyam wa shalla bil laili wan Itu bagi orang yang memberi makan kepada miskin dan bagi mereka yang senantiasa berpuasa dan bagi mereka yang selalu sholat malam dan tiga perkara ini ada di bulan puasa. Dalam riwayat Tirmidzi dari hadis Mu'adz bin Jabal bahwa Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal, "Ala ukhbiruka di abwabil khair?" Maukah aku kabarkan hai Mu'adz tentang amal-amal yang merupakan pintu kebaikan, pintu kebaikan. Apa itu ya Rasulullah? Mau ya Rasulullah kata Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, "Asawmu junnah." Puasa itu perisai. Wasadaqatu tudkiru khafi'a kama yudkirul ma'un Dan sedekah itu bisa memadamkan dosa sebagaimana air bisa memadamkan api. Wasolatul rajul fi jawfil lail dan sholatnya seseorang di malam hari. Dan itu ada di bulan puasa. Makanya ya kalau Islam tiga amalan ini sangat ditekankan di bulan Ramadan. Iya. Yang pertama apa? Puasa Ramadan. Alhamdulillah. Yang kedua salat tarawih. Dan sayang sekali Pak ya, banyak kaum muslimin menganggap remeh salat tarawih terutama kalau sudah dekat-dekat hari raya. Kalau kita lihat ini ya, di Indonesia ini Masya Allah malam pertama wah masjid berubah malam kedua, ketiga, keempat sudah malam ke-15 masjid pun tinggal setengah semakin mendekati Ramadan eh Hari Raya semakin semakin sedikit lagi Pak akhirnya kembali ke sekolah lagi Kenapa bisa terjadi hal seperti itu Bapak? Karena mereka tidak sadar dan tidak tahu betapa agungnya sholat tarawih di sisi Allah Subhanahu wa taala. kata Rasulullah man qama ramadhana imanan wa ihtisaban Siapa yang qiyamul lail itu sholat tarawih maksudnya di bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah, Rasulullah SAW bersabda, "Man qama ma'al imami hatta syarif. Bagaimana qiyamul laila? Siapa yang sholat malam bersama imam sampai selesai, maka akan dituliskan untuknya sholat semalam subuh. Subhanallah, sholat tarawih keutamanya agung di sisi Allah Subhanahu wa taala Islam azza wa Sholat malam. Saya mau tanya ke Bapak. Sholat sunnah yang paling sering Allah sebutkan dalam Al-Quran sholat malam. Sholat malam. Allah sebutkan di dalam Al-Quran sekitar 8 tempat menyebutkan tentang surga. Di antaranya ketika Allah menyebutkan tentang sifat penduduk surga. Allah mengatakan Inna muttaqina fi jannati wa uyun akhidina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan min al-laili ma wa bil ashari yastaghfirun Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kata Allah berada di dalam surga dan air mata air mata air yang mengalir. Mereka mengambil karunia atau nikmat yang Allah berikan kepada mereka di dalam surga dahulu di dunia. Mereka termasuk orang-orang yang berbuat kesan kebaikan. Lalu Allah menunjukkan apa perbuatan kesan mereka. Karena qalilan minallah lima yang jarum. Dahulu mereka di dunia sedikit tidur di waktu malam Wabil ashari hum yastaghfirun dan di akhir malam mereka istighfar mohon ampunan kepada Allah. Ternyata apa? Karakteristik penduduk surga yang paling menonjol adalah dia selalu sholat malam. Dan itu ada di bulan Ramadan, sholat tarawih. Kakak Islam, Allah, ya. Maka dari itu, ya, Allah, ya. Di bulan Ramadan, ya, ada dua amal yang sangat kuat sekali memadamkan dosa dan api neraka. Apa itu? Yang pertama puasa, yang kedua sholat. Hadisnya sudah saya sebutkan tadi barusan, Berikan riwayat ini. Rasulullah SAW bersabda, as jundan Puasa itu tameng. Tameng dari apa? Dari api neraka. Sebagaimana dalam dalam dalam dalam al-Hakim kata Rasulullah as-sawmu junnatun yajunnu fiha al-abdu minan nar puasa itu tameng yang seorang hamba bisa menamangi dirinya dari api neraka sedekah wasadaqatu tudfi'ul khati'ah sedangkan sedekah kata Rasulullah bisa memadamkan dosa kenapa Rasulullah lebih banyak bersedekah di bulan Ramadan Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis yang Abbas Ibnu Abbas berkata, "Kana Rasulullah sallallahu SAW ajwad nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yaqulu jibril." Adalah Rasulullah SAW orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi dari di bulan Ramadan. Lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Al-Hafidh Ibn Rajab dalam kitab Lafaz Ibn Ma'arif menyebutkan apa rahasianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih banyak berumrah di bulan Ramadan dibandingkan di bulan-bulan yang lainnya? Kata beliau, di antaranya, beliau menyebutkan enam, tapi saya sebutkan satu saja. Di antaranya tentang Habib Ibn bulan Rajab. Puasa itu tameng dari api neraka. Sedangkan sodako itu pemadamnya. Maka kalau seorang hamba memiliki tameng dan pemadam, itu sangat kuat sekali untuk memadamkan api neraka. Bayangkan kalau antum cuma punya tameng saja, tapi tidak punya pemadam, atau punya pemadam tapi tidak punya tamengnya juga sulit. Tapi ketika antum punya dua-duanya, pemadam dan tamengnya, maka ini memberikan kekuatan dahsyat untuk memadamkan api neraka. Terlebih sedekah yang sembunyi-sembunyi, kata Rasulullah dapat usir sedekah yang kamu lakukan sembunyi-sembunyi tukfi umurobat itu bisa memadamkan keburukan Allah Subhanahu wa taala. Keburukan Allah padam dengan cara apa? Sedekah yang kita sembunyi, sembunyi. Tidak ada orang yang tahu. Bahkan yang diberikan sedekah pun tidak tahu. Saking sembunyi-sembunyi. pada Islam harus semua. Jadi ya, agar kita bisa mendapatkan ampunan dari Allah coba kita berusaha untuk menyibukkan dengan amalan soleh. Yang pertama yaitu puasa. Tapi apakah setiap orang yang berpuasa akan mendapatkan ampunan? Tidak. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Abu Dawud, "Rupa sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa kata Rasulullah dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Tidak dapat pahala, tidak. Tidak dapat ampunan, tidak juga. Tapi ia hanya mendapatkan apa? Lapar. Ia hanya bisa menahan haus, selesai. Kenapa? Dan riwayat yang lain dari Abu Daud Rasulullah sabda, ya, Rasulullah malam yadat awlasu wal amala bihi Tampaknya ibu-ibu sesak ya di belakang ibu. Ya. Mungkin ini bapak-bapaknya akan maju ke depan pak, biar ibu-ibu tambah tolong gitu. Thank you. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu Kalian. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Malam yada kau zur wal amal bih." Falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'ama wa syaraba. Siapa yang tidak meninggalkan berkata dusta dan terus-menerus mengamalkannya, maka Allah tidak membutuhkan kuasanya ada orang berpuasa tapi ibadah jalan terus. Orang berpuasa tapi ngibul jalan terus. Orang yang berpuasa tapi berbuat curang jalan terus. Orang yang berpuasa tapi maksiat jalan terus. Bagaimana Allah akan terima puasanya? Bagaimana puasanya itu akan menggugurkan dosa-dosanya? Tidak sama sekali. Maka dari itu ya agar puasa kita menggugurkan dosa kita caranya apa? Pahamilah hakikat puasa itu apa sih tujuannya puasa. Dalam riwayat Tirmidzi Rasulullah menyebutkan tentang hakikat puasa. Kata beliau, dia bersabda, "Laisa siyam min al-akli wasyurb." Puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri dari makan dan minum. Wa inna masyam min al-lagwi Tapi hakikat puasa itu adalah menahan diri dari perbuatan yang tidak berguna dan ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Bayangkan perbuatan yang tidak bermanfaat saja sangat dianjurkan. Tes tes. megangin terus vokal juga kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hakikat puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri daripada makan dan minum tapi hakikat puasa itu kata Rasulullah minal lagwi wa lagwi terus lagu itu sesuatu yang tidak ada manfaatnya rapat itu ucapan-ucapan yang tidak berguna Bayangkan dari perbuatan yang tidak berguna saja kita disuruh untuk berpuasa. Bagaimana yang sifatnya makruh dan haram? Sekarang kalau di Indonesia Pak ada istilah namanya ngabuburit. Ngapain ngabuburit? Pergi kemana? Ya pergi ke sana, kemari, melihat anak, melihat sana, melihat sini. Kalau dulu saya waktu kecil ngabuburit pergi ke sawah, bawa tikar, bawa catur, ya sambil main catur, mungkin apa, mungkin duit maghrib. Ya. Padahal kalau kita perhatikan dan kita sinkron kata Nabi tadi, ternyata kita lebih banyak melakukan hal yang tidak bermanfaat. Bukannya sesuatu yang tidak bermanfaat itu menjadikan puasa kita batal tidak, namun setidaknya itu bisa mengurangi kesempurnaan puasa. Yang sangat berbahaya adalah kalau puasa kita diwarnai dengan maksiat itu yang bisa menyebabkan puasa tersebut tidak ada gunanya di sisi Allah Subhanahu wa Maka ya akan Islam azakumullah latih agar kita mendapatkan ampunan di sisi Allah gunakan puasa kita semaksimal mungkin untuk banyak beribadah kepada Allah. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan di waktu berpuasa? Terkadang kalau lagi puasa kan yang puasa susah. Maka pada waktu itu semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Perbanyak zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa quwwata illa billah. Apa tahu tidak, Pak? Zikir itu ibadah ringan, Siapa di antara bapak dan ibu-ibu yang tidak bisa mengucapkan subhanallah? Semua kita bisa mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi tahukah bapak bagaimana pahala yang besar di sisi Allah? Besar sekali. Maka Rasulullah Nabi itu Ibrahim Yauma Urija Ya takur jadi. Aku bertemu dengan Nabi Ibrahim Di saat aku diwirajkan ke langit Isalah bisa di langit yang ketujuh. Fakala li. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berkata kepadaku, Ya Muhammad, angkai umat kami di salam. Wahai Muhammad, sampaikan salam untuk umatmu. Wa akhbirhum annal jannata thayyibatun turba, adbatul ma. Katakan kepada umatmu bahwa surga itu tanahnya subur sekali, airnya tawar sekali. Wa an dan surga sekarang ini masih berupa tanah yang kosong. Wa Nabi firasaha dan bahwasanya tanamannya adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. tak yang menanam tanaman surga itu kita sendiri. Dengan apa? Dengan memperbanyak subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Tahukah Bapak, satu tanaman surga lebih baik daripada dua yang di sini satu tanaman surga lebih baik daripada dunia dan seisi. Dalam red family, suatu ketika Rasulullah SAW sholat, sholat uh, eh, sebut dengan sholat kusuk, yaitu sholat dengan kerhana matahari. Ketika sedang sholat, Rasul tiba-tiba loncat dan mengambil sesuatu. Kemudian Rasul loncat lagi ke belakang. Setelah selesai sholat, para sahabat berkata, Ya Rasulullah, Inna tasonaka syai'in abdakul tasra'u Engkau melakukan sesuatu yang tidak pernah engkau lakukan sebelumnya. Aneh sekali perbuatan tadi. Maka kata Rasulullah, apa itu? Engkau tadi sedang sholat, tiba-tiba loncat dan mengambil sesuatu. Kata Rasulullah tadi, aku diperlihatkan oleh Allah pohon-pohon surga. Dan aku melihat di depanku, ya, se apa namanya, anggur satu ini sekantai kantung di depanku kata Rasul maka aku meloncat aku ingin mengambil sekantai anggur itu demi Allah kalau aku tadi berhasil mengambil sekantai anggur kalian akan memakan di sampai hari kiamat baru satu sekantai anggur surga bisa dimakan oleh manusia sampai hari kiamat Bagaimana kalau kita bisa meramal pohon-pohon surga dengan begitu banyak? dengan memperbanyak subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar sudah tidak sudah tidak saya katakan pikir itu mudah tapi siapa di antara kita yang punya berpikir ketika bapak macet di jalan apakah kita disebutkan dengan mengucapkan subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah atau kita lebih senang mendengarkan berita atau kekerasan siaran atau nyanyian atau yang lain. Andaikan kalau Bapak 10 menit saja mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Berapa tanaman-tanaman surga yang sudah Bapak tanam? Subhanallah. Nah, di puasa Ramadan dikata di ketika kita berpuasa daripada kita melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat kita banyak berzikir banyak berzikir membaca Al-Quran dari berbuat kebaikan, membantu orang yang susah. Apa Islam? Azakallah. Kemudian ya akhi, azakallah. Di saat kita berbuka puasa, nah kita punya amalan yang Rasulullah sebutkan itu besar pahalanya. Dalam riwayat Tirmidzi juga Rasulullah SAW dalam kafar sa'iman karena lahu mithla ajri Siapa yang membuat orang lain berbuka puasa, memberikan makanan berbuka puasa, ia mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa mengurangi dari pahala orang tersebut sedikit pun juga. Bapak ingin mendapatkan pahala puasa orang lain? Bapak kirimkan saja secangkir kurma masjid. Ketika kita lihat, masya Allah orang-orang pada berbuka di masjid, atau bapak misalnya di pinggir jalan dalam mobil bapak bagi-bagikan kurma kepada orang yang sedang berpuasa tapi mereka masih di jalan. Bapak puasa ini buat berbuka, masya Allah di jalan. Kalau bapak lihat di Saudi orang-orang di sana itu belum berubah seperti itu. ya. Bapak puasa mau buka ini dibagi-bagi berapa banyak berapa pahala yang kita dapatkan dari situ. Subhanallah, ya, Mengalami insan Bapak sekalian. Akal Islam Azabullah. Kemudian apa amalan lain? Salat tarawih. Salat tarawih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukan salat tarawih berjamaah hanya tiga malam saja. Selain itu Rasulullah melakukannya sendiri. Kenapa Rasulullah SAW hanya lakukan sholat tarawih tiga malam, Pak? Ini ada dalam riwayat Abu Daud dan juga Ibnu Khuzaimah dan yang akan saya bawakan adalah lafaz Imam Ibnu Khuzaimah. Itu dari hadis Abu Dar radhiyallahu anhu Allah. Abu Dar berkata, Rasulullah SAW bangun di malam 23 lalu sholat sampai sepertiga malam pertama Kemudian di malam 24 beliau tidak bangun. Maksudnya beliau tidak sholat bersama para sahabat. Dan di malam 25 Rasulullah kembali sholat sampai pertengahan malam. Setelah selesai sholat, aku berkata kepada Rasulullah kata Budar, ya Rasulullah, bagi waktu lagi. Masih tersisa waktu malam ya Rasulullah. Apalah nusolli? Bagaimana kalau kita tambahkan sholat lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, "Man qama ma'al yang hatta yansarif kutiba lahu yang laila." Siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ditulis untuknya sholat malam suntuk. Artinya, kalau kita sudah sholat tarawih bersama imam selesai, tidak perlu kita sholat lagi, sudah sudah cukup. Ya. Kemudian di malam 26 Rasulullah tidak bangun. Di malam 27 Rasulullah bangun dan beliau bangunkan istri-istrinya maka beliau pun sholat sampai mendekati subuh hatta al falah sampai-sampai kami khawatir tidak mendapatkan sahur beliau di malam 27 itu pak sholatnya dari awal malam sampai akhir malam coba siapa di antara kita yang buat Hah? sholat dari awal malam sampai akhir malam itu Rasulullah lakukan di malam 27 dan sampai para sahabat berkata hatta khashinal falah sampai kami khawatir tidak dapat sahur. Ya. Kemudian di malam 28 dia tidak bangun lagi. Sementara di malam itu para sahabat sudah berkumpul. Tapi Rasul tidak keluar. Dan dalam Abu Daud, ya Rasulullah SAW bersabda, Innuhu innahu la yakhfa alaiya makanakum. Saya tahu tadi malam kalian berkumpul. ni khasyitu an yukhraf alaikum tapi aku khawatir sholat taraweh itu diwajibkan atas kalian. Iya, rupanya Rasulullah tinggalkan karena takut diwajibkan. Itu alasannya. Nah, di zaman Umar bin Khattab, Umar berpikir di zaman ini wahyu sudah terputus dan tidak mungkin lagi apa? Diwajibkan. Maka Umar pun kemudian beristihad untuk melakukan sholat taraweh setiap malam dan tidak ada para sahabat yang mengingkarinya. Sehingga ini menjadi ijma. Ini menjadi apa? Ijma kesepakatan para sahabat seluruhnya. Di sholat disyariatkan di sholat tarawih secara berjamaah. Ya. Kemudian Allah berkata, berkata, berkata ya yanamuna anhu afdal Ya mereka yang sholat taraweh di akhir malam Sebetulnya lebih utama daripada yang sholat taraweh di awal malam. Itu kata Uba bin Khattab radhiyallahu anhu. Kalau begitu Ustaz mana yang lebih utama? Saya sholat tarawih tiap dia jam 2 atau saya sholat tarawih di masjid bersama manusia? Sebenarnya lebih utama. Saya katakan lebih baik atau bersama imam sampai selesai lebih utama. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan pahala yang besar. Maka maka imam hatta yang sorif. Kutiba lahu qiyamul lailah. Satu, siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, maka ditulis untuknya sholat semalam suntuk. Bayangkan, Allah. Tapi kalau antum misalnya mau jalan nanti aja jam dua malam sama silakan. Karena ini perkara yang tidak diwajibkan. Adapun wanita, maka wanita yang paling utama sholat di rumah. Ya, karena Rasulullah SAW bersabda bahwa bulu tubuh dan lahun dan rumah mereka lebih baik buat buat mereka kata Rasulullah SAW Alaihi Ustaz, kalau saya lebih pilih 11 rokaat, imamnya 23 rokaat. Kalau saya keluar 8 rokaat, saya dapat keutamaan sholat bersama imam enggak? Tidak. Karena Rasulullah mengatakan sampai imam selesai. Jadi gimana dong? Saya sholatnya 23 rokaat, rokaat terus dong. Ya nggak masalah. Kalau saya lebih memilih pendapat jumhur yang mengatakan bahwa boleh lebih dari 11 rokaat Kenapa demikian? Karena hadis Aisyah yang mengatakan maka Rasulullah SAW menjadi fi Ramadan wa fi Ya. Rasulullah SAW tidak pernah lebih dari 11 rakaat ala ibadah asal rakaat. Baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Ini sedang menghikayakan perbuatan Rasulullah. Ini perbuatan Rasul. Sedangkan Rasul bersabda dengan ucapannya, Salatul laili matna matna. Salat malam itu dua, dua. Menjadi permasalahan apakah perbuatan Rasulullah bisa membatasi sabda Rasulullah? Pada kuat tidak. Itu hanya sebatas menunjukkan bahwa itu yang dipilih oleh Rasulullah SAW. Namun tidak menunjukkan pembatasan. Maka dari itu kalau antum mau sholat 23 rakaat silakan, tapi dengan satu syarat umat minat. Karena kan di Indonesia ini maaf ya, sholatnya 23 atau 21 dengan yang 11 keluarnya bareng. Menurut saya, bahkan Bapak lihat di YouTube itu Pak, ada sholat tarawih tercepat di dunia. Kalau nah, mereka punya dalil. Apa katanya? Kan Allah mengatakan fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau kita berlomba lari aja cepat-cepat mengatakan subhanallah ini aneh sekali pendalilan seperti itu bukan karena orang bukan dan Muslim pernah di zaman Rasulullah ada seorang sahabat sholat sunat cepat sekali setelah selesai sholat Rasul bersabda apa? Irji, Asalli fa'inna kalam kusalli balik lagi kamu sholat, kamu belum sholat akhirnya dia sholat lagi dengan cepatnya setelah selesai sholat datang ke Rasulullah Rasulullah sahabat lagi baik lagi sama suara belum sampai tiga kali rupanya apa gara-gara dia tidur tidak kumat kumat dina lalu bagaimana dengan orang yang paling cepat sholat di tarawih mungkinkah hal itu diterima Allah tidak akan diterima karena kumat dina itu hukum sholat dengan ijma para Allah. Ikhwat Islam, Nah, Bapak sekalian, Kemudian amalan selanjutnya sodako. Sodako di bulan puasa besar pahalanya di antara Islam azam. Namun bapak sekalian, upayakan semaksimal mungkin. sodako itu jangan terang-terangan, tapi lakukanlah secara sembunyi-sembunyi. Karena sodako secara sembunyi banyak utamanya dalam hadis-hadis yang antaranya hadis yang dikeluarkan Bukhari dan Muslim. Sab'atun yudhilluhum lahum yawma la billa illa dhilluh. Ada tujuh orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat. Di mana tidak ada naungan kecuali naungan arasnya. Di saat matahari yang didekatkan satu mil, semua manusia kepanasan. Tujuh orang ini tidak kepanasan. Siapa mereka? Rasulullah mengatakan yang terakhir apa? Warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'akhfaha. Seseorang yang bersedekah lalu dia sembunyikan sedekahnya. Hatta la ta'lamu shimalu ma tunfiqu yaminu. Sampai-sampai tangan kirinya saja tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Artinya tangan kirinya dia tidak tahu apalagi yang disedekahkan. Apalagi orang yang kita berikan sedekah pun tidak tahu. Ya. Yeah. Makanya dahulu para sahabat berusaha semaksimal mungkin agar orang yang kita berikan pun juga tidak tahu kalau itu dari kita. Ya. Karena itu lebih besar pahalanya di sisi Allah. Para ulama menyebutkan kenapa sih Rasulullah sering kali menyebutkan keutamaan sedekah itu adalah secara rahasia. Karena ada dua ada dua faedah. Apa faidahnya? Yang pertama menjaga keikhlasan. Yang kedua untuk supaya menjaga kehormatan orang yang kita kasih. Biasa kalau antum masih tetap miskin depan orang-orang jatuh ke kehormatan dia. Jatuh. Atau misalnya kalau misalnya dia tahu antum yang masih, mungkin besok kalau ketemu sama antum sungkan, ya enggak? Dan setidaknya antum Rasanya gimana gitu kalau dia misalnya sampai masya Allah gimana gitu akhirnya khawatirnya malah timbul rasa rujuk nah, supaya kita terhindar dari itu semuanya maka upayakan yang kita kasih itu tidak tahu itu dari kita upayakan teman-teman mungkin untuk dari kita ya ikhwan Islam azab Allah dan sudah saya sebutkan tadi hadisnya Sodakotus sir tutbihul wabarakatuh serta yang rahasia itu bisa memadamkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Islam azakallah. Oh iya, iya. Sedekah di akhir azakumullah sangat besar pahalanya ketika di bulan puasa ini. Ya, memberikan makan kepada fakir miskin, membantu orang-orang yang susah, itu adalah merupakan amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam rapat al al Rasulullah SAW didatangi oleh seorang Arab Badui. Seorang Arab Badui ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbu nasi Allah wa ayun a'mali ahabbu ila Allah?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang paling dicintai oleh Allah? dan amal apa yang paling dicintai oleh Allah wa Rasulullah? Kata Rasulullah, "Ahabun nas ilallah atba'uhum linnas." Orang atau manusia yang paling dicintai oleh Allah itu yang paling bermanfaat untuk manusia. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah suruh tudkhilu fi qalbi muslim wa taqdi anhu dainan wa takshif anhu kurbatan, yaitu kegembiraan yang kamu masukkan ke hati seorang muslim atau kamu bayarkan hutang dia atau kamu hilangkan kesusahan dia walan amsyir ma'akhirni fi safi hajatillah ahabu ilayya min ahtakika fi masjid ada syahra dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhan dia lebih aku sukai daripada itikaf di masjid Nabawi sebulan namanya insyaallah Islam azakumullah ini ternyata amalan yang paling dicintai oleh oleh Allah memberi makan orang-orang miskin itu pak itu Islam yang paling baik Imam Bukhari meriwayatkan dalam sahihnya ya Rasulullah ya ayul islami khair dari hadis Abdullah bin Amr bin As Wahai Rasulullah, Islam apa yang paling baik ya Rasulullah? Kata Rasulullah itu ingin wa taqra'u salam ala man arta wa man ta'rif. Itu kamu memberi makan fakir miskin dan kamu tebarkan salam kepada orang yang kamu kenal maupun yang kamu tidak kenal. Masya Allah, sobat Islam, nazakumullah. Nah, di bulan puasa ini Pak kesempatan banyak-banyak kita apa? Sedekah, Pak, sedekah. Kalau bisa Bapak dari sekarang ngumpulin tuh duit buat saya sedekah nanti bulan Ramadan. Luar biasa. Iya. Yeah. Ikhwan Islam, Azakumullah. Kemudian apa amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan? Membaca Al-Quran Karim. Membaca Al-Quran Karim. Allah Ta'ala berfirman, Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran. Hudan linnas. Wabagina minal huda wal Qur'an. Itulah bulan Ramadan, kata Allah yang diturunkan padanya Al-Quran. Ketika Allah menyebutkan tentang keistimewaan bulan Ramadan dalam ayat ini, Allah menyebutkan bahwa itu bulan yang diturunkan padanya Al-Quran sebagai isyarat apa? Isyarat hendaknya kita lebih memperbanyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Rasulullah setiap malam harus Al-Quran bersama mereka Jibril. Kata Ibn Abbas, karena Rasulullah SAW dan nas wa kan ajwadu ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril فكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه Al-Quran adalah Rasulullah orang yang paling dermawan dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan ketika bertemu dengan mereka Jibril. Dan Rasulullah bertemu dengan mereka Jibril itu setiap malam bulan Ramadan. Untuk apa? Tadarus Al-Quran. Masya Allah, Muhammad Islam Berarti Labibah dalam hadis ke-12 tersebut kita ambil dua faedah. Faedah yang pertama, sangat dianjurkan kita untuk banyak membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan terutama para sahabat, para tabi, para tabiut tabi, mereka lebih banyak fokus kepada Al-Quran daripada yang lainnya. Ini dia Imam Malik bin Anas. Apa tahu Imam Malik? Imam Malik, Imam Dhabi Jarrah, Bapak tahu madhab Maliki? Itulah dia, madhab Imam Malik. Bapak atau 169 ya. Beliau kalau masuk bulan Ramadan, beliau tinggalkan majelis hadisnya. Majelis taklimnya beliau tinggalkan. Khusus untuk membaca Al-Quran. Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau masuk bulan Ramadan beliau khatam Quran setiap hari. Hatam Quran setiap hari ya. Luar biasa apa Islam azam. Nah kalau itu ya ya. Membaca Al-Quran di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan. Kaitan yang kedua dari hadis 15 tadi bahwa waktu yang paling utama membaca Al-Quran di waktu malam. Waktu yang paling utama untuk membaca Al-Quran di waktu malam di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kata Ibnu Abbas Rasulullah setiap malamnya bertemu mereka Jibril untuk tadarus Al-Qur'an. Dan ini juga dalam praktik ini disebutkan ya kata Rasulullah as sawmu al Qur'an yashfa'an il sahibiha li sahibihi yaumil qiyamah. Puasa dan Al-Qur'an nanti akan datang memberikan syafaat kepada pelakunya pada hari kiamat. Ya saum berkata puasa, "Ya Rabb, Malakum ta'am bin nahar fasyabihni fi. Ya Allah, aku telah mencegah dia dari makan dan minum di waktu siang. Berikan syafaat untukku terhadap dia. Fayaqul Quran dan Al-Quran akan berkata, Ya Allah, mana naum bin lail. Aku telah mencegah dia tidur di waktu malam, kata Al-Quran. Asyafi fi, berikan syafaat kepada aku terhadapnya. Di situ dikatakan, kata Al-Quran, Nah, aku telah mencegahnya itu di waktu telah tiba membaca Al-Quran yang paling utama itu kapan? Di waktu malam. Di waktu malam. Maka Rasulullah memberikan keutamaan dia tersendiri. Kata Rasulullah siapa al qara'a Siapa yang membaca dalam satu malam sepuluh ayat saja. Lam yuktab min ia tidak akan ditulis sebagai orang yang lalai. Waman qara'a khamsina ayat bilaillah. Dan siapa yang bisa membaca 50 ayat dalam satu malam, kami tiba minal qanitin. Dia akan ditulis sebagai orang yang qanit yang tunduk. Waman qara'a ilailatin bi'atai ayat. Siapa yang bisa membaca dalam satu malam 200 ayat kutiba lahu qintarun muqattara maka akan ditulis untuk dia pahala yang sangat banyak terbilang jumlahnya. Masya Allah. Ya. yang agung ya Pak Islam Allah. Untuk senantiasa apa? Membaca Al-Quran. Tapi sayang pakai metode Islam kita ya banyak yang antara kita lalai dalam masalah ini. Akal Islam Ma'azakumullah. Amal ibadah di bulan Ramadan apalagi Bapak sekalian selain itu ini semuanya untuk bisa mendapatkan dan meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala itu Islam Ya. Yaitu jangan lupa Pak mengamalkan hal-hal yang disunatkan dan diperintahkan oleh Rasulullah SAW seperti makan sahur. Makan sahur itu jangan dianggap remeh loh Pak, pahalanya besar Pak. Kata Rasulullah, Inna Allah malaikatahu yusabuna ala mutasahirin. Sesungguhnya dan sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk orang-orang yang bersabur. Bayangkan, Allah dan malaikatnya mendoakan orang yang bersabur. Ya, maka jangan lupa bab sambur. Sambur itu ya makanan berkah. Ya, sahur aklatul barakah Nah, ya, termasuk kata Rasulullah tiga perkara yang berkah di antaranya apa? Akhlakul sahab, yaitu makan sahur. Itu termasuk makanan-makanan yang berkahi oleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti-nanti jadi ya, untuk mendapatkan ampunan dari Allah semaksimal mungkin kita banyak beramal saleh di bulan Ramadan. Kemudian kita juga ya dan yang lain. Kemudian juga jangan lupa ibu membayar membayar apa? Nah, zakat fitr. Kemudian tapi sekarang apa sih tandanya orang yang mendapatkan ampunan di dalam Ramadan ibu? Apa tandanya? Apa ada tandanya wah pipinya berwarna merah? Ya, Atau tandanya masya Allah orang yang diampuni orang yang dapat Lailatul Qadar itu diampuni oleh Allah.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 Allah mengatakan agar kamu bertakwa Ya kita tujuan puasa apa? Takwa Lagi tanda orang yang diterima puasanya dan mendapatkan ampunan dari Allah. Setelah Ramadan ia lebih bertakwa. Terlihat dari tingkah lakunya ketakwaannya. Ia lebih semangat kepada kebaikan. Ia juga takut untuk berbuat kemaksiatan. Ia pun semangat untuk selalu dalam kebaikan. Tapi kalau memang antum keadaannya seperti itu, itu tanda antum sudah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tujuan puasa itu untuk menghasilkan ketakwaan. Ya. Maka dari itu Bapak Allah, Allah Ta'ala mengatakan apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanyalah menerima dari orang-orang yang bertakwa saja. Berarti syarat untuk diterima adalah ketakwaan. Maka ibadah yang tidak menghasilkan ketakwaan itu tanda ibadah tersebut belum diterima oleh Allah. Kalau bapak berpuasa tapi setelah bulan Ramadan kok tetap saja seperti sebelum Ramadan maksiat jalan terus berarti maaf puasa bapak tanda belum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ya. Itulah bapak sekalian yang kita harapkan di bulan Ramadan ini. Apa itu? mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita mohon kepada Allah supaya Allah mengampuni dosa kita dengan datangnya alam Ramadan ini. Kita mohon kepada Allah agar Allah mudahkan dan bantu kita untuk melaksanakan bulan Ramadan ini sebaik baiknya. Sebagaimana doa Rasulullah berdoa Allahumma inni ala dzikri wa syukri wa husni ibadati. Ya Allah bantu aku untuk senantiasa berzikir kepadamu Bantu aku untuk mensyukuri nikmatmu dan bantu aku untuk memperbaiki ibadahku kepadamu. Allah malam dan kita kata video, kenapa sahabat kalian ada yang mau bertanya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Pertanyaan tadi ada mengatakan bahwa pada malam bulan Ramadan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. itu pertanyaan saya, apakah saat ini memang sudah ada neraka yang disiksa? Sementara yang saya dengar katanya ketika neraka itu ada setelah ada hisab dan baru ada azab kubur dalam selama peninggalan. Jadi pertanyaannya apakah memang dari ini neraka itu sudah ada sekarang? Yang kedua, mengenai amalan apa mengaji uh, membaca Al-Quran apakah sebaiknya membaca Al-Quran itu hanya membaca atau dengan membaca dan membaca artinya pula terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh apakah surga dan neraka sudah ada keyakinan Abu Sunnah wal Jamaah surga dan neraka sudah ada Dan bahwasanya surga yang di kaum dimasuki kaum mukminin itulah surga yang ditempati oleh Nabi Adam. Iya. Sukan dalam hadis uh, dalam kisah Isra Mi'raj Rasulullah diperlihatkan surga dan neraka. Rasulullah akan masuk ke dalam surga. Kata Rasulullah, "Urikul jannah." فإذا أكثر أهلها المساء الفقراء وأريد النار Faidah aku faktaru yang bisa. Aku diperlihatkan oleh Allah surga. Dan ternyata kebanyakan penduduknya dari orang-orang kafir miskin. Dan aku diperlihatkan oleh Allah api neraka. Dan ternyata kebanyakan penduduknya wanita. Suka dalam hadis surga dalam iman Syirafin Muhammad dan yang lainnya Suatu ketika Rasulullah sedang berkumpul dengan para sahabatnya Tiba-tiba terbuat terdengar suara keras Kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, tak kalian suara apa itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata suara itu suara yang suara batu yang dilemparkan 70 tahun yang lalu ke dalam api neraka dan baru sampai ke karapnya sekarang. Itu menunjukkan neraka sudah ada. Dalam Al-Quran, ketika Allah menyebutkan tentang surga dan neraka, Allah seringnya menyebut dengan fiil maudi, Mu'iddat bin muttaqin, mu'iddat bin kafirin. Telah disediakan untuk orang yang bertakwa. Disediakan untuk orang yang kafir. Nanti sudah dia sudah ada, sudah disediakan semua. Maka dari itu apa? Ya, wajib kita yakini bahwa surga dan neraka itu sudah sudah ada. Nah sekarang jadi pertanyaan, sudah ada penduduknya, apa belum? Ya, Bagaimana dengan hadis yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW diperlihatkan api neraka? Ternyata kebanyakan penduduk di mana? Eh, wanita. Apakah berarti itu menunjukkan sudah ada? Allah alam biswa tentang masalah ini. Pertama bahwa Allah mampu untuk memperlihatkan kepada Rasulullah. Yang kedua, ya masalah gaib tidak bisa ditetapkan oleh dengan akal pikiran. Kewajiban kita adalah tetapkan dengan dalil dan manusia. Maka kalau saya lebih berpendapat, wallahu alam tidak tahu. Apakah surga dan neraka sudah terbentuk atau tidak? Hanya Allah yang mengetahui Yang jelas, ya nanti di surga nanti di hari kiamat kaum ini akan masuk dalam surga dengan jasad dan roh. Adapun di dunia bisa saja tapi dengan tubuh. Kalau surga dalam hadis Nabi SAW lama kutilat ikhwanukum itu ketika teman-teman kalian di perang Uhud itu meninggal dunia termati mati syahid ja'alallahu arwahahum fi batni syai'in qabrin Allah jadikan roh-roh mereka dalam perut burung yang berwarna hijau tidak sejauh dari jannah Ia terbang ke sana kemari di Di mana? Di pohon-pohon surga Dengan rohnya mungkin tapi dengan jasadnya tidak ada pun jasad dan roh nanti di hari kiamat wow. Mas Heri pertanyaan apa? Siapa Pak Ketua. Siapa namanya Pak? Pakai speaker, Bapak dengar Haji tadi belum Pak. Apa itu? Ya. Oh iya ya, lupa. Kita dengar dulu yang nanti baru kita jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Uh, hampir sama dengan yang tadi yaitu uh, mengenai membaca uh, Al-Quran itu apakah kita membaca Al-Quran dengan membaca bukunya atau kita membaca misalnya uh, kita sambil sholat tahajud atau sholat duha dan sebagainya itu apakah termasuk dalam situ kata kami membaca atau enggak? Terima kasih. Assalamualaikum. Insyaallah. Berarti jawabannya satu aja ya. Pertama, Rasulullah mutlakkan di sini. Ya, membaca Al-Quran. Maka itu bisa membaca Al-Quran, membaca maksudnya Muslim atau dalam sholat. Kalau dalam sholat kita membaca Al-Quran, itu sudah masuk dalam membaca al quran Karim. Ya. Namun dalam ayat yang lain Rasulullah menganjurkan kita membaca mushaf. Padahal tidak merasa bahwa ada mushaf. Tapi Rasulullah sudah menganjurkan untuk membaca mushaf. Iya. Itu dalam riwayat Tabrani dalam mujamnya atau apa Nabi mujamnya. Kemudian bagaimana? Yang lebih utama mana? Kita membaca sambil mentadaburi atau kita membaca yang penting khatam. Ya. Alimah bin Qayyim mengatakan tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk dipahami lalu kemudian diamalkan. Maka semakin sesuai dengan tujuan diturunkan Al-Quran tentu lebih besar pahalanya di sisi Maka dari itu kalau bapak ya membaca Al-Quran sambil mentadaburinya itu lebih utama. Namun kalau bisa kita gabungkan, ada waktu untuk mentadaburi, ada waktu untuk menghatam. Kenapa? Karena kalau kita melihat perbuatan salafus soleh terdahulu, mereka pun juga berusaha menghatam. Ya, maka mereka berkali-kali menghatam dalam di bulan Ramadan. Maka kalau kita gabungkan, ada waktu untuk mentadaburi, ada waktu untuk menghatam, itu lebih bagus. Allah Apakah membaca kunut witir di 10 hari terakhir terawih disunahkan? Ia memang demikian dalam riwayat Ibnu Kuzaimah. Dahulu para sahabat memulai kunut witir itu di pertengahan bulan Ramadan. Namun Bapak sekalian hadis tentang kunut witir itu mutlak sebetulnya. Dalam riwayat Abu Daud, Al Hasan Al Bakar Al Hasan bin Ali bin Abi Thalib berkata, karena Rasulullah SAW Yualimuni du'aan atubi fi sholat witri. Rasulullah SAW mengajarkan aku sebuah doa yang aku ucapkan di sholat witir yang disebut dengan witir. Ya. Yaitu Allahumma hdini fi man hadai wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallai wa barik li fi man afait وقيل شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يئس من واليت ولا يئس من آتيت تبارك ربنا وتعالى demikian dua-dua yang lainnya Rasul ajarkan juga dalam Abu Daud ya Rasul mengajarkan Allah iya anak bud walakan usalli wa nasjud wa ilaika nas'a wa naktir narju thawabak wa nakhafu iqabak ya inna ada bakabil kafirin namun itu juga Rasulullah ajarkan di saat turun mikir nah ya kalau kita melihat per perbuatan selaku soleh mereka memulai kunut itu pada pertengahan Ramadan dan mereka lima tuh namun kalau kita melihat hadis Nabi tadi mutlak bisa dimulai dari awal Ramadan boleh boleh di luar Ramadan juga boleh karena Hasan mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan aku doa yang aku bisa baca di kulit witir. Tapi mutlak. Di luar Ramadan pun tidak masalah. Bolehkah sholat di sebuah basement yang dibikin masjid tapi gedungnya milik sebuah bank? Uh, Bapak sekalian, sholat atau di masjid adalah merupakan tempat ibadah. Karena itu tempat ibadah maka hendaknya dibangun dengan uang yang halal. Dahulu saja orang-orang musyrik Quraisy ketika membangun Ka'bah mereka apa namanya memisahkan uang yang halal dan yang haram dan mereka hanya membangun Ka'bah dengan yang halal saja ya. maka dari itulah masjid pun demikian nah, bagaimana kalau ternyata masjid itu dibangun dari uang yang haram Bolehkah kita sholat bersyukur atau tidak? Saya tidak bisa menjawab. Belum ada ilmunya, marah. Amalan yang paling dicintai Allah adalah menebarkan salam kepada yang kenal maupun yang tidak kenal. Bagaimana kalau yang tidak kenal kita kenal? Bagaimana kalau orang yang tidak kenal ternyata bukan muslim. Dari mana kamu tahu bukan muslim? Wah, belum kenal kok. kan belum kenal, kok tahu itu bukan muslim? Kalau antum tahu dia bukan muslim karena di sini ada salib, mungkin nggak usah diucapkan salam kalau begitu. Kita sekarang tinggal di mana dulu? Kalau kita tinggal di suatu tempat di situ mayoritas orang Islam, ya udah kita salam aja ya pada asalnya mereka muslim kecuali kalau memang ya apa namanya kita yakin betul bahwa dia seorang non muslim ya kalau ternyata sudah terlanjur ucapkan salam ternyata muslim seperti di Indonesia ini kan susah kalau kita sudah ucapkan assalamualaikum ternyata setelah itu ketahuan muslim ya sudah antum dapat pahala <laughs> Seperti antum berinfak, antum lihat orang miskin. Ternyata setelah itu ketahuan di orang kaya. Tetap pahala antum sempurna. Tidak berkurang. Kamu juga nggak tahu Allah bagaimana Rabbana la tu'akhirna in nasina aw akhtana. Wahai Rabb kami, jangan Engkau berikan kepada kami sisa karena kami lupa atau salah tidak sengaja. Anak kami yang wanita ingin masuk surga Firdaus karena ingin bertemu dengan Allah. Maksudnya anak ibu yang balita masih itu apa udah meninggal nih Apakah ada lapan kosong dua minta masuk surga Firdaus yang bisa kami ajarkan kepada anak kami Allah? Rasulullah SAW bersabda, "Ida sa'altumul jannah fasaluhul Firdaus." Kalau kalian minta kepada Allah surga, mintalah surga Firdaus. Fa'innahu a'lal jannah wa usahus. Karena Firdaus adalah surga yang paling tinggi dan paling mulia. Wasaku arsyur rahman. Di mana atapnya langsung arasy Allah. Jadi gimana permintaannya? Minta Allah melalui as'aluka dan Firdaus. Ya Allah, aku minta kepada Engkau surga Firdaus. Ya. Yeah. Apa yang dimaksud dengan sedekah di bulan Ramadan? Sedekah yang dimaksud di sini adalah memberi makan pakai miskin ataupun uang kepada orang yang butuh, fukara. Itu maksudnya apa? Karena kata Imam Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas bil khair wa kana ajwadu ma yakunu di Ramadan. Adalah Rasulullah orang yang paling dermawan dengan hartanya dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Berarti yang dimaksud dengan infak sedekah di sini berupa harta. Iya. Wanita hamil menyusui itu wajibnya fidyah atau puasa. Coba Pak, kalau kita sedikit mentadaburi ayat-ayat puasa dan hadis. Allah mewajibkan hodo hanya untuk tiga orang saja. Yang pertama, orang yang sakit yang kedua orang yang sabar, yang ketiga wanita haid. Kalau katakan sama kana minkum mariyatan aw ala safarin fa min ayyamin Siapa yang sakit atau bepergian kalau tidak puasa, hendaklah ia ganti di hari-hari yang lain. Adapun haid itu dalam riwayat Aisyah dari Muslim ya bahwa wanita haid wajib memborong puasa minumnya pakai tangan kanan Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat apa? Wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Dan atas orang-orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa, maka telah membayar fidyah memberi makan kafir miskin. Kata Ibn Abbas, ayat ini masih berlaku untuk siapa? Orang tua rentah, yang tidak kuat puasa, orang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya. Demikian pula wanita hamil dan menyusui tadi 15. Nah sekarang Pak, kalau kita perhatikan ayat-ayat ini, apa kepada kita? Pertama, Allah hanya mewajibkan kabar itu untuk tiga orang saja. Sakit, kemudian apa? Musafir, kemudian apa? Sedangkan wanita hamil disebut sakit tidak? Tidak disebut sahabat juga enggak kan? Ya, haid juga enggak. Maka dari itulah pendapat Ibnu Abbas itu yang saya pilih bahwa wanita hamil dan menyusui cukup fidyah. Ibnu Munzir berkata dalam kitab al usaf aku tidak mengetahui adanya penyesian dari para sahabat. Ya. Sekarang kalau lagi menyusui, tapi juga haid. Wajib buat menyusui penyakit dia, haidnya kok Allah Allah. Kapan waktu yang tepat membayar fidyah? Membayar fidyah bisa setiap hari tidak utama. Setiap hari ketika nggak puasa, pas hari nggak puasa langsung bayar fidyah. Pas hari nggak puasa langsung bayar fidyah. Atau yang dilakukan oleh Anas bin Malik. Anas bin Malik mengumpulkan 30 fakir miskin di rumahnya. Disuruhnya makan sepuasnya di rumahnya. Dan selesai dan dua-duanya boleh kata para ulama. Dan fidyah itu berapa sih ukurannya pak? Setengah sok, setengah sok, setengah sok itu sekitar satu setengah liter beras. Ya. Mana yang harus dipilih antara melaksanakan sholat atau mengurus anak yang nangis? Sedangkan suami memerintahkan saya untuk mendahulukan anak walaupun akibatnya tidak dapat melaksanakan sholat wajib karena waktunya telah habis. Bu, sholat wajib harus lebih kita didahulukan. Tapi kalau anak ibu boleh ibu sholat sambil menggendong. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW pernah sholat sambil menggendong umamah cucunya di mana Rasulullah SAW menggendong itu di pundaknya. Ketika Rasulullah SAW hendak sujud, diambilnya, disimpannya ulama di sampingnya. Ketika berdiri lagi diambilnya, digendong lagi. Dan itu terjadi di sholat asar. Maka kalau memang ibu sedang sholat, anak nangis, tidak masalah ibu sholat sambil gendong. Karena itu diizinkan. Ya. Kalau ternyata tidak mungkin digendong atau yang karena ada hal-hal yang lain, maka tetap sholat atau sholat wajib lebih didahulukan. Sholat wajib lebih didahulukan. lebih wajib, bahkan sholat wajib lebih wajib daripada menaati suami. Ya. Kalau pergi ke orang pintar dukun, orang pintar dukun sih mas. Dukun tuh bukan orang pintar. mas. Kalau dia pintar, nggak bakalan berdukun mas. Iya kan? Dukun itu rata-rata pendusta. Ada orang cari kekayaan ke dukun. Kenapa nggak dukunnya dulu kaya raya? Ya. Iya. ya. Sekedar iseng aja Ustaz. Nah, lo. Hanya ingin tahu saja. Kata Rasulullah, man ataka minan bala tuqballahu al arba'ina raya. Siapa yang hanya sebatas mendatangi dukun saja, maka di sholatnya 40 malam tidak diterima. Tapi kalau dia sambil mempercayainya, kata Allah mata kahinan pasad dapat bima yakun. apa kata bima unjila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang datang itu pun dan membenarkan ucapannya, ia sungguh sungguhlah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hati Pak, dosanya tidak kecil. Walaupun hanya sebatas iseng tetap tidak boleh. Tapi kalau kita datang untuk mendakwahi supaya dia taubat bagus. Kalau kita sudah taubat dari syirik, apakah masih diampuni? Bukankah dalam para sahabat tadinya musyrikin? lalu masuk Islam dalam bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar ya maka syirik dan dosa apapun dan sebesar apapun kalau kita taubatnya dengan taubat yang benar diampuni oleh Allah Subhanahu iya. yang tidak diampuni itu kalau kita wafat di atas kesyirikan maka dan selama-lamanya kita tidak akan bisa masuk surga. Ya. Apakah wanita sholat tarawih di rumah lebih baik daripada sholat di masjid? Sekarang saya mau tanya. Kalau ibu sholat wajib lebih baik di mana? Sholat di rumah apa di masjid? Di rumah kan? Sekarang saya mau tanya, lebih utama mana sholat wajib dengan sholat tarawih? Kalau yang wajib wajib sunnahnya di rumah, buat ibu-ibu apalagi tarawih ya ya yang wajib saja tetap yang paling bagus itu di mana apalagi tarawih tapi Ustaz saya mau ke masjid ya silakan nggak boleh dilarang Allah tanah imam Allah masajid Allah jangan mencegah para wanita untuk pergi ke silakan mau pergi ke masjid silakan tapi kata Rasulullah mereka lebih baik untuk mereka Ada yang mengatakan bahwa sholat tarawih adalah bid'ah seperti yang dikatakan oleh Umar. Umar mengatakan nikmatil bid'atu di itu maksudnya bid'ah secara bahasa bukan secara istilah. Bagaimana dikatakan sholat tarawih itu bid'ah sementara Rasulullah pernah melakukannya? Rasulullah lakukan itu tiga malam. Bagaimana akan dikatakan bid'ah secara istilah? Makanya Al-Hafidz Rajab mengatakan yang dimaksud oleh Umar nikmati bid'ah hadi sebaik-baiknya bid'ah ini artinya bid'ah secara bahasa bukan secara istilah syariat sendiri boleh tapi kalau di sana ada wanita-wanita lain bagusnya sih berjamaah tapi tidak wajib Kita berbuka puasa bersama sepupu laki-laki yang datang ke rumah. Boleh nggak Ustaz? Karena katanya sepupu itu bukan makro. Kalau berdua-duaan nggak boleh. Karena memang sepupu sepupu bukan makro. Sepupu itu bukan makro. Bukankah Ali bin Abi Thalib dan Fatimah itu sepupuan? Sepupuan menikah. Maka dari itu sepupu bukan makro maka kalau yang dimaksud dengan buka puasanya dua-duaan sama dia bukan mahram tidak boleh karena Rasulullah bersabda ada yang keluar rojul di merahatin tidak boleh seorang laki-laki berdua-duaan dengan seorang wanita kecuali bersamanya bersama mahramnya kalau ada mahramnya tidak apa Ah? Nah, saya baru dicerot nih Alhamdulillah Bicara dari mana Pak? Ke sunnah Alhamdulillah Sudah tiga tahun lebih nggak puasa Ustaz di Ramadan Apa yang harus saya lakukan? Saya tidak sanggup memfollow terus menerus Terjadi istilah para ulama Apabila ada orang yang tidak puasa Ramadan sengaja ditinggal, tahu jadi puasa Ramadannya sengaja ditinggalkan. Apakah dia wajib kodok atau tidak? Sebagian ulama mengatakan wajib kodok. Kenapa? Kata mereka, Iya iya apa? Kalau orang yang punya udur saja wajib kodok, apalagi yang punya udur. Mengatakan dalam Al-Quran, Pak, yang wajib kodok itu kalau ada udur sakit atau safar atau haid. Ya. Nah sekarang masalahnya orang yang tidak puasa sengaja tanpa wudhu tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan hadis. Tidak dalam Al-Quran, tidak pula dalam hadis. Sehingga menjadi permasalahan orang yang puas, yang sengaja ninggalin puasa ini wajib foto Sebagian lama katakan wajib. Dan saya apa? Kias. Kiasnya apa? Kias kepada orang yang berudur Artinya orang yang punya kubur saja wajib, apalagi yang punya kubur. Sebagian orang mengatakan tidak bisa. Kenapa? Bagaimana hendak disamakan antara orang yang berkubur dengan orang yang tidak punya kubur? Enak banget kalau gitu. Sengaja aja dia tinggalin. Ah gampang nanti saya kodok. Bisa. Yang kedua, perintah kodok itu butuh dalil yang baru. Makanya Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh seorang wanita, "Hai Aisyah, ma balus huyab? Kenapa para wanita haid itu diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak diperintahkan untuk mengkodok sholat?" Apa kata Aisyah? Demikianlah Rasulullah memerintahkan kami mengkodok puasa, tapi tidak memerintahkan kami mengkodok sholat. Berarti kodok butuh perintah dan tidak ada perintah. Maka pendapat yang saya keluarkan, yang saya pilih, orang yang tidak puasa sengaja, tidak tidak ada kodok untuk dia, karena kodok tidak ada manfaatnya. Jadi gimana dong? Cukup bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Atas, pendapat yang apa namanya mewajibkan kodok tentu nanti tiga tahun itu tiga bulan harus kodok. Ya saya pendapat saya lebih mewajibkan pendapat yang mengatakan tidak ada pondok bagi orang yang meninggalkan puasa sengaja. Nah, kalau misalnya si akhwat Ustaz saya umur 40 tahun terus saya balik umur 12 tahun Nah, semenjak umur 12 sampai 40 itu saya belum pernah mau ketika saya haid. Jadi ketika naik tempat di dikodok terus sudah berapa puluh tahun tuh kita katakan wajib bolong hitung aja sekali kau sekali sekali haid berapa enam hari kali berapa tahun di dikodok karena masalahnya wanita haid wajib mengkodok ya walaupun sudah berapa tahun Apa hukumnya wanita yang sholat tarawih di masjid karena khawatir lalai kalau sholat di rumah? Kalau memang khawatir lalai, maka silakan sholat di masjid.